faedah. Pertama, dua kitab Sohi ini, Sohi Al-Bukhari dan Sohi Muslim, tidak mencakup seluruh hadis Sohi dari Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Di dalam kitab yang lain juga terdapat hadis-hadis Sohi yang tidak diriwayatkan oleh mereka berdua. An Nawawi berkata, Al Bukhari dan Muslim hanya bermaksud mengumpulkan sejumlah hadis Sohi, sebagaimana pengarang dalam bidang fikih mengumpulkan sejumlah permasalahan bukan bermaksud mencakup seluruh masalah. Akan tetapi, jika ada sebuah hadis yang ditinggalkan oleh keduanya atau oleh salah satunya dalam suatu permasalahan, padahal secara zahir asal sanad hadis tersebut sohi, tetapi keduanya tidak meriwayatkan hadis yang semakna dalam bab tersebut atau meriwayatkan hadis lain yang dapat menggantikannya, maka menurut yang tampak bahwa keduanya berpendapat bahwa hadis tersebut memiliki cacat jika mereka berdua meriwayatkannya. Kemungkinan yang lain bahwa keduanya meninggalkan hadis tersebut karena lupa atau mereka lebih mementingkan untuk tidak terlalu panjang dalam mengemukakan riwayat dalam suatu permasalahan dan berpandangan bahwa hadis lain yang telah mereka sebutkan telah dapat menggantikan dudukannya atau karena alasan yang lain. Faedah kedua, para ulama telah bersepakat bahwa kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim merupakan kitab karangan paling sahih dalam bidang hadis. Yaitu hadis yang mereka sebutkan secara muttasil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apabila keduanya bersepakat atas keabsahan suatu hadis, maka hadis tersebut pasti berderajat sahih tanpa ada keraguan. Dia juga berkata, Mayoritas matan hadis dalam kedua kitab tersebut telah diketahui oleh para ahli hadis secara yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakannya. Meskipun demikian, ada sebagian, sebagian hufat yang mengkritik sejumlah hadis yang terdapat dalam dua kitab sahih tersebut. Mereka menyatakan bahwa derajat hadis-hadis tersebut pada hakikatnya di bawah derajat yang mereka tetapkan. Hadis yang dikritik tersebut mencapai 210 hadis terdiri dari 32 hadis yang mereka riwayatkan berdua, 78 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan 100 hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, pendapat Al-Bukhari dalam mengabsahkan hadis-hadis yang dikritik oleh sejumlah ahli hadis lainnya lebih kuat daripada pendapat pihak yang mengkritik. Hal ini berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Pendapat pihak yang mengkritik hadis yang beliau riwayatkan merupakan pendapat yang benar. Kemudian Syekhul Islam memberi contoh dalam hal ini dengan hadis yang menyatakan bahwa Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Dan hadis sholat khusuf dengan tiga dan empat ruku. Kritikan yang dilontarkan kepada keduanya dapat dijawab dengan jawaban secara global dan rinci sebagai berikut. Jawaban pertama, secara global, Ibnu Hajar al Asqalani berkata dalam Muqaddimah Fathul Bari tidak diragukan lagi mengenai pemerioritasan Sahih Al Bukhari kemudian Sahih Muslim atas kitab-kitab hadis lain yang disusun oleh para imam ahli hadis yang sezaman dengan mereka berdua atau setelahnya dalam mengenal hadis yang sahih dan yang cacat. Beliau berkata lagi, anggaplah pendapat yang mengkritik mereka berdua dapat diakui sehingga pendapat orang tersebut menyelisih penilaian sohih mereka berdua terhadap suatu hadis. Maka tidak diragukan lagi bahwa penilaian mereka berdua lebih diprioritaskan daripada pendapat selain mereka. Dengan demikian kritik yang terlontar dapat diatasi seluruhnya. Jawaban kedua, Ibnu Hajar telah menjawab dalam mukaddimah tersebut tentang sohih Al-Bukhari dengan jawaban rinci pada setiap hadis. Ar-Rasyid Al-Attar juga telah menyusun sebuah kitab sebagai jawaban terhadap pihak yang mengkritik muslim. Hadis demi hadis. Al-Iraqi dalam kitab Syarah al Al-Fiyah fi Al-Mustalah berkata, sesungguhnya dia yakni Al-Attar telah menyusun sebuah kitab tersendiri yang berisi hadis-hadis doif yang terdapat dalam As-Sohihain beserta jawabannya. Siapa yang ingin mengetahuinya secara lebih jelas, silahkan melihat kitab tersebut karena di dalamnya terdapat banyak faedah yang sangat penting.